Bismillahirrahmanirrahim radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an wa sunna fi niyyati idafatan ila Allah ta'ala khurujan min khilafi man awjabaha wa la yatahaqqaqa ma'na al-ikhlas wa ta'arrudu wa ta'arrudun li ada'in aw qada'in wa la yajibu wa in kana alayhi fa'itatun mumathilatun lil mu'addati khilafan lima tamadahu al-adru'i والأصح صحة الأداء بنية القضاء وأكسه إن عذر بنهو غيم وإلا بطلت قطعا لتلاؤبه وتعرض لاستقبال وعدد ركعات للخروج من خلاف من أوجب التعرض لهما وسنة نتك وسنة نتك بمنوي قبل التكبير ليساعد اللسان القلب سائد اللسان الكلب خروجا من خلاف من أوجبه ولو شاك هل أتى بكمال النية أو لا أو هل نوى ظهرا أو عصرا فإن ذكر بعد طول زمان أو بعد أو بعد إتيانه بركن ولو قوليا كالقراءة بطلت صلاته أو قبله أو قبلهما فلا وثانيها تكبيرة تكبيرة تحرم للخبر المتفق عليه إذا قمت إلى الصلاة فكبر سمي بذلك لأن المصلي يحرم يحرم عليه به ما كان حلالا له قبله من مفسدات الصلاة وجعل فاتحة الصلاة وجعل فاتحة الصلاة ليستحضر المصلي معناه الدال على عظمة من تهيأ لخدمته حتى تتم له الهيبة والخشوع ومن ثم زيد في تكراره ليدوم استصحاب ذينك في جميع صلاته بسم الله الرحمن الرحيم نعم، تعلم التعليم الفائدة والاستفادة والنفع محمد صلى الله عليه وسلم وسنة وسنة في النية إضافة إلى الله تعالى خروجا من خلاف من أوجبها وليتحقق معنى الإخلاص Masih dalam pembahasan Arkanus Salah yang pertama yaitu niat Kemarin sudah dibahas Bahwa dalam sholat yang wajib diniatkan ada tiga Kalau memang itu sholat fardu Yang wajib diniatkan ada tiga Yang pertama yaitu Ghostul fi'li Yang kedua ta'yin Kemudian yang yang ketiga Dikruhu fardhan Dikrul fardiyah Itu kalau sholat fardu kalau memang salat sunnah yang wajib dua yaitu qasul fi'li wa ta'yin. Adapun salat nafil mutlak cuma satu yang wajib diniatkan yaitu qasul fi'il. Kemarin sudah dibahas. Sekarang pembahasan kesunahan daripada yang disebutkan ketika niat. Wa sunnah dan disunnahkan fin di dalam niat idhafatun ilallahi ta'ala menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa khurujan min khilafi man aujabaha? Karena keluar daripada khilaf yang mewajibkannya. Alasan yang kedua, kenapa kok disunnahkan untuk idhafa ilallah menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala waliyatahaqqaqa ma'nal ikhlas supaya merasa yakin daripada arti ikhlas. Jadi ketika kita salat diniatkan kita idhofa ilallah. Berarti kita niat usalli fardhu dhuhri arba'a rakaat mustaqbilan lillahi ta'ala. Menyebutkan lillahi ta'ala dalam niat hukumnya sunnah. Idhofa ilallah hukumnya sunnah. Kenapa? Karena keluar daripada khilaf yang mewajibkannya. Ada pendapat yang mengatakan lillahi ta'ala ketika niat Menyebutkan lillahi ta'ala ketika niat itu hukumnya wajib Ada pendapat yang mengatakan wajib Karena itu disunnahkan untuk menyebutkannya ketika niat Loh kenapa kok tidak wajib sekalian aja Karena tidak diwajibkan idhafa ilallah subhanahu wa ta'ala itu Kenapa? Al-waqi Ya salat itu la takunu illa lillah Sholat itu asalnya itu memang tidak ada kecuali untuk Allah, tidak akan terjadi sholat kecuali untuk Allah. Karena itu tidak wajib hukumnya menyebutkan lillahi taala. Tapi ada pendapat yang mengatakan wajib. Kemudian yang kedua alasannya apa? Liyatahaqqaq ma'nul ikhlas. Supaya dia merasa yakin daripada apa? Daripada arti ikhlas. Jadi ketika menyebutkan lillahi taala untuk meyakinkan dirinya daripada ikhlas ketika sholat. Karena di, ya, apa arti daripada ikhlas sendiri itu apa? Al amal lillahi wahdah. Dia beramal karena Allah Subhanahu wa taala itu dikatakan ikhlas. Imam Ghazali memberikan contoh memberikan contoh atau alamat tanda orang ikhlas. Imam Ghazali memberikan apa alamat tanda-tanda orang yang ikhlas. Wa alamatul ikhlas ayakun al khatir al amal fil khalwa kama ya'lafu fil mala' wala yakunu huzurul ghair huwa sabab fi hudulil khatir. Katakan sama Imam Ghazali alamat tanda daripada ikhlas yaitu apa? Khatir hati kita ini ya'laf al amal senang dengan amal fil khalwa di waktu sendiri kama ya'lafuhu fil mala sebagaimana dia hati kita itu senang beramal ketika banyak orang. Tidak ada bedanya beramal di depan orang dengan beramal ketika sendiri sama. Solati di depan orang khusyuk, cuman dia juga ketika sendiri salatnya khusyuk. Itu namanya ikhlas. Walaikun hudul ghair dan tidak karena hadirnya orang lain itu adalah sebab daripada hadirnya hati. Oh, ketika di hadapan uh, orang lain baru hudur. Kalau di, tidak di depan orang lain tidak hudur. Nah, ini berarti tidak ikhlas. Sampai dikatakan kama layakunu hudurul bahima sababan fidalik. Sebagaimana ya di hadapan mau di hadapan makhluk lain hewan atau di hadapan manusia sama. Kenapa? Karena dia beramal karena Allah Subhanahu wa taala. Dan itu ketika kita salat kalau memang tidak ikhlas berarti ada sifat riya. Ada sifat riya dan riya ini dikatakan syirkul khafi Asyirkul khafi minar riya. Kata Imam Wazali, asyirku akhfa fi galbi ibni Adam min dabibin namlati sauda fil laylati dhalma ala sakhrati samma. Syirkul khafi itu syirik yang samar tidak kelihatan fi galbi ibni Adam di hati manusia min dabibin namlati. Itu lebih samar daripada Dabi bin Namlati Jalannya semut Yang warnanya hitam Kemudian di malam yang gelap gulita Di atas batu yang hitam pekat Jadi tidak kelihatan Kadang-kadang nggak -kadang terasa Karena itu Dikatakan akhlisu amalakum lillah Fa innallaha la yakbalu ma khalasa lahu Kemudian Yang kedua daripada kesunahan di dalam salat ketika niat wa ta'arrudun li adain au ghadain dan menyodorkan li adain untuk menyebutkan ada au ghadha atau ghadha wala yajibu dan tidak wajib wa in kana alaihi fa'itatun mumatsilatun lil muaddad walaupun ada baik wajib bagi dia fa'itah salat yang dia tinggalkan ghadha Mumathilah yang sama lil muaddad dengan salat ada. Khilafan lima atamadahul adru'i. Beda pendapat daripada Imam Adru'i yang mengatakan dikrul ada wal ghadha adalah wajib. Nah, lil ada ini hukumnya tidak wajib ketika salat usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin adaan mustaqbila adaan. Dia menyebutkan adaan au ghadhaan itu tidak wajib ketika ketika niat dalam salat. Walaupun dia punya kewajiban sholat yang sama Dia belum sholat duhur kemarin Belum digodoi. Kemudian ketika dia sholat fardu yang sekarang Usolli fardu duhri Arba arakaatin tidak menyebutkan adaan Dia tidak menyebutkan adaan Apakah tetap sah? Tetap sah Loh tidak ke sholat yang kemarin Yang belum dia kerjakan Belum dia godoi, Tidak wala yajib wa in kana alaihi faita mumatila lil muaddat walaupun dia punya kewajiban salat yang dia belum qada'i yang sama dengan salat yang dia kerjakan khilafan lima itamadahu lima itamadahu al-adru'i beda pendapat daripada Imam Adru'i yang mengatakan hukumnya dikrul ada wal qadha adalah wajib wal asah sihatul ada biniyatil qadha dan pendapat yang asah pendapat yang muktamad Sihatul ada sah menyebutkan ada Sihatul ada sah untuk salat yang ada biniatul golok dengan niat golok. Salat ada diniati golok Usalli fardhu dhuhri arba arakaatin mustaqbilal giblati golokan Padahal ada, padahal salat yang dia wajib sekarang kerjakan. Hukumnya basah. Wa aksu atau sebaliknya. Dia salatnya golok cuman dia menyebutkan ada. Hukumnya apa? Sah. Tapi itu syaratnya apa? In udhira binahwi ghaimin. Jika diuduri binahwi ghaimin karena semisal ghaim. Yaitu apa? Mendung. Wa illa kalau memang tidak ada alasan tadi itu batalat kot'an maka hukumnya batal kot'an Tidak ada khilaf. Litala ubih kenapa? Karena bermainnya dia dalam niat ketika sholat Jadi ketika menyebutkan usolli fardhu duhri adaan padahal ada padahal itu salat golo atau usolli fardhu duhri qadhaan padahal salat ada itu dikatakan sah tetap yang dapat yang muktamad tetap sah tapi itu kalau apa udhira binahwi qaimin ketika mendung dia tidak tahu ini sudah keluar waktu duhur atau belum Kemudian dia menyangka, oh ini sudah keluar waktu duhur, berarti golok. Salli fardol duhri golokan. Ternyata tabayan menjadi jelas masih ada waktunya ketika dia salat tadi. Berarti ada. Berarti dia melaksanakan salat di dalam waktunya. Tapi niatnya golok, ya bin hukumnya tidak apa-apa. Kenapa? Udhira binahbi qaimin. Karena diuduri karena semisal mendung. Kalau tidak ada seperti ini, tidak ada udur sama sekali. Ya, tidak ada udur. Dia jelas-jelas tahu waktunya Nah, maka tidak dikatakan sah sholatnya, batal sholatnya. Kenapa? Talaub. Tapi ada perkecualian yang lain. Dikrul ada padahal sholat golok atau dikrul golok padahal sholat ada tetap sah kalau dia bigos di makna lugawi. Kalau dia bermaksud arti daripada lugawi. Karena arti bahasa go, go, yagli atau ada yuadi itu sama melaksanakan Ghadaitu daina atau adaitu daina sama artinya. Kalau dia bermaksud usolli fardhu dhuhri qadaan maksudnya ai adaan dalam segi bahasanya sama. Ya apa ini hukumnya? Tidak apa-apa. Tetap sholatnya dianggap sah. Walaupun tidak ada udzur binahwi qaimin tadi. Walaupun tidak ada dia tidak berhalangan karena sebab apa mendung. Tetap sholatnya dikatakan sah. Tapi kalau dia bermaksud makna syar'i, kalau dia bermaksud makna syar'i dan tidak ada udur sama sekali binah ghaimin, ya apa hukumnya? Salatnya batal, niatnya tidak sah. Kenapa? Karena talaud. Di situ terjadi perbedaan pendapat kalau dia itlak tidak niat apapun, tidak niat makna syar'i, tidak niat makna lugawi seperti orang awam masa masa tahu dia. Orang awam nggak tahu makna lugawi atau dia makna syar'i. Pokok dia niat usolli fardhu dhuhri atau adaan. Ya apa ini hukumnya? Uh, di situ ada pendapat Ibn, Hab Ibn Hajar tetap mengatakan hukumnya tidak sah sholatnya. Kalau pendapat Ibn Hajar mengatakan lam tasihas sholat, tetap tidak sah. Khilafan lil Golyubi wasyargawi. Beda pendapat Golyubi, Imam Golyubi mengatakan tidak atlagoh sahat sholatu, tetap sah sholatnya. Kembali tadi permasalahan ada yang mengatakan tadi wa in kanat alaifa mu'adat. mu'addad tetap dikatakan apa? Tetap dikatakan la yajib. Likrul ada wal golok. Ada kewajiban sholat yang belum digoloi, tapi dia sholat ada. Dia sholat uh, eh, sholat ada. Apakah sholat adanya itu harus menyebutkan ada atau goloknya? Tidak. Walaupun dia punya kewajiban yang lain. Dan situ ada permasalahan lain. Seandainya dia sholat subuh, ketika sholat subuh sebelum masuk waktunya, dia sholat subuh sebelum masuk waktunya Kemudian dia punya kewajiban sholat subuh yang belum dia kerjakan Dia punya sholat subuh yang belum dia kerjakan Belum digoloi Dan dia sholat subuhnya sekarang bukan di waktunya Ya apa ini sholat subuh yang belum uh, bukan di waktunya Kan tidak sah sholat subuh sebelum waktunya Tapi kalau dia punya kewajiban yang belum digoloi Wago'a ala anilfa itah mutlakan indah Imam Romli. Kalau pendapat Imam Romli, Berarti itu sholat yang dia kerjakan sebelum waktunya jatuh sebagai goloknya dia, sebagai goloknya dia yang belum dia kerjakan. Itu pendapat Imam Romli mutlak. Tapi kalau pendapat Ibn Hajar, kalau dia tidak niat ketika sholat subuh usul li subi padahal sebelum waktunya, dia tidak niat kalau diniatkan aku niat sholat subuh hari ini. Berarti dia dikrulium apa? Uh, dia tidak niat subuh hari itu yang dia sekarang sholat Nah, kalau tidak niat seperti itu berarti hukumnya tetap dikatakan sah. Tapi kalau dia niatnya untuk subuh hari itu walaupun sebelum masuk waktunya kata Ibn Hajar tetap tidak sah sebagai golok yang belum dia kerjakan. Kenapa? Karena Sorif menyebutkan hari itu ya dia niat sholat subuh diniatkan untuk hari itu itu Sorif untuk kesahan daripada sholat fa'idah yang dia belum kerjakan. Tapi kalau dia sholat subuh di waktunya, dia punya kewajiban eh, sekarang dia sholat subuh, tapi punya kewajiban yang belum dia kerjakan. Tadi sudah dikatakan bahwa apa? Walaupun dia tidak menyebutkan apapun, tetap jatuhnya sahnya itu untuk sholat subuh yang hari ini. Untuk goloknya, ya dia wajib mengerjakannya, wajib diniatkan. Cuman di situ kalau seandainya sholat ada gimana? dia sholat iada sudah sholat subuh sholat subuh lagi atau apa sudah sholat duhur dia sholat duhur lagi sholat iada apakah kalau dia mempunyai kewajiban yang belum digoloi akan jatuh sebagai goloknya atau tetap dikatakan iada bagi dia nah, di situ tarot dada ibn Qasim ya, hatta di mana eh, disebutkan dalam iana atau kitab yang lain tarot dada mondar mandir masih belum tahu jawabannya Fiman salat duhur matalan tanian walam yugayidhu bi adain wala wala wala i'adata Uh, wala i'adata wala qada'a fa hal yakau i'ada au qada dia tidak wajib uh, apa ini tidak bisa jatuh sebagai goloknya ya tidak tahu jatuh sebagai goloknya atau i'adanya masih apa belum tahu jawabannya taradad Tayyib Kemudian selanjutnya yang disunahkan di dalam niat sholat yaitu apa? Wa ta'arrudun listiqbalin. Yaitu ta'arrud menyebutkan apa? Istiqbalul kiblah. Menyebutkan apa? Menghadap kiblah. Mustakbilan ketika niat menyebutkan. Wa ada di rakaat menyebutkan jumlah daripada rakaat. Mustakbilan ya. Usalli fardhad dhuhri arba'a rakaatin. Dia menyebutkan arba'a rakaat. Hukumnya apa? Sunnah. Kenapa menyebutkan istiqbal dan ada rakaat sunnah lil huruj min khilaf man bata ta'arud lahuma? Karena keluar daripada khilaf yang mewajibkan at-ta'arud menyodorkan lahuma untuk keduanya yaitu istiqbal dan ada rakaat. Jadi kalau menyebutkan hukumnya sunnah. Tapi kalau seandainya dia menyebutkan keliru, dia menyebutkan jumlah rakaat tapi keliru. Usolli fardhad duhri masalan khamsa rakaat. Keliru dia. Fa in ayyana adadan wa akhta'a fihi amdan batalat. Batal salatnya kalau dia sengaja. Usolli fardhad duhri khamsa rakaat padahal dia tahu salat duhur itu 4 rakaat. Hukumnya gimana? Hukumnya dikatakan batal salatnya. Tapi di situ dikatakan apa? Dikatakan kalau dia sengaja. Kalau dia menyebutkan rakaat tadi hukumnya sunnah, tapi kalau keliru hukumnya membatalkan sholat. Kalau dia keliru hukumnya membatalkan sholat. Apa dibedakan antara sengaja dengan tidak? Kalau Ibn Hajar Mengatakan apa? Kalau dia sengaja tahu 4 rakaat dia menyebutkan 5 rakaat. Ini main-main berarti salatnya dia. Usolli fardhu dzuhri khamsa rakaat padahal tahu 4 rakaat. Hukumnya apa? Batal salatnya. Kalau Imam Romli walau sahwan, walaupun dia lupa. Usolli fardhu dzuhri khamsa rakaat. Lupa dia. Ya apa ini hukumnya? Kata Imam Romli walaupun dia lupa tetap batal salatnya. Kemudian Wasunna nutkun dan disunnahkan berbicara me melafatkan bimanwiin dengan yang dianiatkan goblat takbir sebelum takbir. Liusa idal lisan al galb supaya membantu lisan tadi membantu daripada hati. Wa khurujan min khilaf man aujabahu dan keluar daripada khilaf yang mewajibkannya. Jadi ketika sebelum takbir disunnahkan untuk melafatkan yang dia niatkan Usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin adaan mustaqbilan lillahi ta'ala. Hukumnya apa sebelum takbir? Hukumnya sunnah. Disunnahkan karena apa? Supaya lisan ini membantu daripada hati. Dan yang kedua alasannya karena keluar daripada khilaf yang mewajibkannya. Ada yang mewajibkan talafud qoblat takbir, talafud bin niyah qoblat takbir hukumnya apa? Wajib. Karena itu lebih baik dia apa? dilafatkan sebelum sebelum niat sebelum takbir. Walau syakka, seandainya dia ragu, hal ata apakah dia mendatangkan bikamalin niyah dengan niat yang sempurna aula atau tidak? Ragu dia. Apakah sudah sempurna niatnya? Dikru gosdu fi'lis salah, kemudian takyin, kemudian uh, dikrul fardiyah, apakah sudah dia niatkan atau belum? Dia ragu. Au hal nama zuhran au asran. Apakah dia sudah niat zuhur atau asar? Ini sebetulnya sudah masuk di ini ya. Ini uh, eh, sudah masuk dari kamalun niyah. Kamalun niyah dikrut dikrut takin takyin daripada zuhur au asar. Cuman dimungkinkan di situ au uh, ataf di situ ataf khas alal am. Apakah dia niat zuhur atau asar ragu dia ketika niat? Fa indakara, ah, ya apa ini hukumnya? Fa indakara ba'da tuli zamanin au ba'da ityanihi biruknin walau gauliyan kal giraah batalat salatuhu au qablahuma fala kalau seandainya dia mengingat kan dia ragu berarti dia belum mengingat ketika dia mengingatnya sebelum tulu zaman sebelum lama waktunya ukurannya berapa kalau Einstein Ali Shibra mengatakan bi ayyas aruknan dengan mencukupi satu rukun. Mencukupi satu rukun. Sebelum mencukupi satu rukun, au ba'da ityani biruknin atau setelah dia mendatangkan dengan rukun, rukunnya walau gaulian, walaupun itu adalah rukun gauli. Seperti apa? Kal qiraah, seperti qiraah. Qiraah maksudnya apa? Al-Fatihah. Seperti baca Fatihah. Ya apa ini hukumnya? Batalat salatuhu maka batal salatnya. Au setelah setelah mendatangkan dengan rukun walaupun gaulian seperti apa? Kal giro'ah seperti Fatihah, maka hukumnya apa? Batal sholatnya. Au kalau belum dua-duanya, belum tulis zaman dan belum dia mengerjakan rukun walaupun itu gauli, fala maka hukumnya tidak membatalkan sholat. Jadi kesimpulannya gini. Kesimpulannya kalau seandainya Ketika anak takbir, setelah takbir Allahu Akbar, anak ragu. Anak tadi niatnya sudah sempurna atau belum? Anak sudah menyebutkan dikrul duhur atau asar, bingung. Asar atau duhur ya? Dia tidak yakin, masih ragu. Kalau dia mengingatnya sebelum tulis zaman, dia ingat oh iya ternyata anak sudah sempurna. Anak sudah sempurna daripada apa? Niatnya. Ingat secara langsung. Jadi dia ingat uh, sebelum apa? Sebelum tulis zaman, sebelum mencukupi satu rukun. Ya apa ini hukumnya? Tetap sah sholatnya. Kalau dia mengingatnya diingat-ingat setelah takbir Allahu Akbar saya sudah niat sempurna atau belum diingat-ingat sama dia. Kok enggak ya? Dia enggak teringat. Ba'da tulis zaman langsung batal sholatnya atau walaupun sebelum atau walaupun sebelum tulis zaman cuman dia sudah mengerjakan rukun Gauli. Rukun walaupun itu gauli. Oh sudah baca Fatihah dia. Kemudian dia ingat, berarti apa hukumnya? Batal sholatnya. Tapi kalau sebelum keduanya tadi itu, dia langsung ingat segera, berarti tidak batal. Kalau dia langsung ingat segera bahwa dia undak, oh, anak sudah sempurna niatnya, berarti hukumnya tetap sah. Ini nanti akan dijelaskan lebih lanjut lagi pembahasan masalah ini di dalam pembahasan mubtilatus sholat. Nanti ada di dalam mubtilatus sholat di situ Pembahasan walau syakka wa syakka wa syakkun fi niyati taharrum aw syartin laha ma'mudi dan seterusnya. Akan dijelaskan lebih lanjut. Kemudian wasaniha dan yang kedua daripada arkanus salat takbiru taharrumin. Itu takbir taharrum, takbir yang mengharamkan. Lil khabaril muttafaq alaih, masih takbiratul ihram gauluka Allahu akbar, perkataan kita apa? Allahu akbar. Lil khabaril muttafaq alaih karena ada hadis yang muttafaq alaih sepakat eh, oleh bin, uh, Imam Bukhari dan Muslim. Aba idza gumta ila salati fakabbir jika kamu berdiri untuk salat fakabbir maka bertakbirlah. Karena hadis ini berarti kita diwajibkan ketika salat untuk takbiratul ihram. Ada yang mengatakan itu adalah syarat bukan rukun. Takbiratul ihram itu ada yang mengatakan syarat bukan rukun. Kenapa? Karena tidak dikatakan kita sudah masuk sholat kecuali kita sampai roh akbar Allahu akbar baru sampai roh akbar kita sudah masuk sholat karena itu takbiratul ihramnya yang Allahu akbar ya. itu sebelum roh itu ya apa nah, karena itu dikatakan apa ada yang mengatakan syarat itu bukan rukun tapi dijawab tetap itu dikatakan rukun kenapa karena ketika dia melafatkan Allahu akbar tabayan dia menjadi jelas sudah masuk sholat mulai lafad Allah yaitu apa uh, alif daripada lafzul jalalah kemudian li'annal musalli sumya bidalik kenapa kok dinamakan takbiratul ihram dinamakan takbiratul ihram li'annal musalli karena orang yang sholat yahrumu alaihi bihi haram bagi dia yahrumu alaihi haram bagi dia bihi dengan takbir maka nah halalan lahu sesuatu yang sebelumnya halal bagi dia bagi orang yang salat qablahu sebelum takbir mim mufsidati shalah daripada perkara-perkara yang merusak yang membatalkan salat dikatakan takbiratul ihram kenapa karena setelah takbiratul ihram yang sebelumnya halal jadi haram yang asalnya berbicara itu halal sebelum sholat Ketika takbir Allahu Akbar haram berbicara Yang sebelumnya makan itu hukumnya boleh sebelum sholat Tapi setelah takbiratul ihram hukumnya haram Karena itu dikatakan takbiratul ihram Atau takbiratul taharrum Kemudian wajah lu fatihati sholat Kenapa? wajuh ila fatihatus sholat? Kenapa kok dijadikan sebagai uh, pembuka sholat lafat takbir itu kok tidak dengan lafat yang lainnya pak astagfirullah atau yang lainnya bukan dengan lafat Allah Akbar kok dia menggunakan lafat Allah Akbar kenapa liyastahdhiral musalli ma'nahu adalu ala azamati man tahayya ali khidmatih hatta tatimma lahul haiba wal khusyu supaya dia menghadirkan orang yang salat tadi maknahu arti daripada takbir yang menunjukkan mati man tahayya ali khidmatih yaitu keagungan zat yaitu man Allah Subhanahu wa taala tahayya yang bersiap-siap li khidmati untuk khidmat kepada man hatta tatimma sehingga sempurna lahu bagi orang yang salat al haibah haibah wal khusyuk dan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala dalam salatnya karena itu ketika lafaz eh, ketika takbir menggunakan Allahu akbar dia merasa ini adalah yang dia khidmat kepadanya ketika sholat adalah zat yang paling agung. Karena itu semua yang lainnya tidak perlu dipikirkan. Urusan dunia, urusan manusia, itu tidak perlu dipikirkan. Kenapa? Ini sekarang kita menghadap kepada zat yang paling agung. Mantahaya li khidmatih sehingga dia lebih haibah, merasa sungkan, merasa uh, apa ini? merasa khusyuk ketika sholatnya. Wamin sama karena itu zida ditambahi fitikrori di dalam mengulang-ulangi itulah takbir liaduma supaya selalu istishab uh, melanggengkan dainika dua tadi itu haiba wal khusyuk fi jami'i salati di semua salatnya supaya dia merasa khusyuk dan haiba akhirnya setiap kita pindah rukun di situ disinahkan takbir itu dikatakan takbirul intiqalat Ketika ruku Allahu Akbar Ketika i'tidal sami Allahu liman hamidah Ketika sujud Allahu Akbar Julus bena sajiratain Allahu Akbar Kenapa? Supaya istishab Selalu langgeng ini Apa khusyuk dan haibah sampai akhir salatnya Itu alasan Ya kenapa Kok apa dinamakan takbir Dan kenapa kita kok menjadikan takbir Sebagai pembuka daripada salat Wallahu a'lam Wadal ada yang dipertanyakan, dibahas, kemudian mungkin ada yang ditambah daripada fa fawaid. Tapi menurut Imam Abu Hanifah eh, tidak harus dengan kalimat Allah Akbar, tapi yang ada ta'zim kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu ya, menurut Imam Abu Hanifah. Fakabir kalau menurut Imam Abu Hanifah bukan makna Allahu Akbar tapi ta'zim lillah subhanahu wa ta'ala. Jadi sebenarnya Allahu uh, Ar-Rahim misalnya kalau uh, Imam Abu Hanifah sah. Nah, ada yang perlu ditambah atau dibahas? Fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustadz ini yang saya ingin tahu, saya ingin tanyakan tentang niat seperti kalimat usul di fardol asri misalnya arba arokatin mustaqbilal gublati adaan lillahi ta'ala misalnya itu apakah ada hadis yang menerangkan tentang kalimat ini apakah Rasulullah juga pernah mengatakan sholli fardhu dhuhri arba rakaatin itu kita kepingin tahu hadisnya satu saja kalau Syukron itu saja menyebutkan takbir niat ya iya. masalah niat talafut talafutnya niat itu apakah memang ada hadis itu itu yang pertama kalau hadisnya tidak ada memang ya cuman uh, apa ini hadisnya memang tidak ada Kias, dikiaskan. Ya, dikiaskan apa? Eh? Ya, dikiaskan ketika niat haji. Ya. Kalau pendapat Imam Syafi'i di situ, ya dikiaskan dengan niat haji. Memang untuk hadisnya untuk yang menyebutkan wajib daripada uh, eh, niat itu tidak ada, tapi dikiaskan dengan haji. Ketika haji ada dalilnya Nabi bahwa dia niat ketika haji, akan itu kiasan lil haji. Kalau untuk dalil yang hadis yang apa nas daripada hadis tidak ada. Ada faedah yang lain? Eh, apa dalam haji itu ada riwayat Muslim itu? taabud dan warigan apa? Ya. Karena Nabi SAW melafatkan itu memang. Yang kedua ada hadis Nabi SAW bersabda, "Tujwizan ummati al-khata' wa nisyan wa ma haddatsat bihi nufusuhum ma lam yaqulu aw yaf'alu." Jadi dimaafkan tidak dicatat maksudnya kalau didasari lupa daripada umatku juga kekeliruan daripada umatku dan apa yang terlintas dalam hatinya sebelum berkata dan berbuat jika dosa sebelum berkata tidak dicatat maka mafhum juga daripada ini hadis perbuatan baik hanya sekedar terlintas dalam hati hadat dufusuhum sebelum diucapkan juga tidak dicatat gitu. Jadi kalau ada orang kepingin aja, pingin untuk apa namanya? E, berbuat sesuatu yang jelek, hadat dinufusuhum sebelum diucapkan tidak dicatat kesalahannya. Maka mafhum juga pingin berbuat baik sebelum di, diucapkan atau sebelum dilakukan juga tidak dicatat, di, dicatat gitu hadithun nafas tidak termasuk ada di situ e, catatan amal. E, catatan yang dicatat oleh malaikat raqib atid dari itu. Karena itu e, ditekankan di situ ada gol menurut Imam Syafi'i. Tapi bukan menjadi satu kewajiban, di situ hanya istihbab. Laginya juga tahu takkid aja itu. Untuk membantu bahasanya hati diterjemahkan dengan lisan. Ini Innama ju'ilatil lisan turjumanal qalb dibilang. lisan itu adalah penterjemah hati. Kalau inti ngomong saya mau sholat, ya berarti itu hati kamu juga begitu. Tapi kalau tidak diterjemahkan, dikhawatirkan, itu cuma itu nafas, tidak ada qasad. Hanya pingin-pingin aja, nggak ada tujuan untuk melaksanakan sholat. Begitu aja. Jadi eh, nggak ada masalah sebenarnya kalau orang tidak malam talafut nggak ada masalah. Yang jadi masalah talafut bid'ah masuk neraka itu aja. Nah, jadi kalau seandainya mereka menyatakan nggak nggak nggak sunnah itu talafut, nggak nggak pakai talafut nggak apa-apa. Yang penting ada gosot, ya selesai nggak ada masalah sebenarnya. Yang jadi masalah kan bukan itu sebenarnya. Kalau talafut bid'ah masuk neraka Itu aja. Iya, yeah, itu yang jadi masalah. Eh, untuk permasalahan dari tadi talafut biniyah kan memang di sini sudah nyatakan wa khurujan min khilafi min aujabahu karena memang sebagian ulama yaitu seperti saya Abu Abdullah Az-Zubairi menyatakan wajib talafut juga ya jadi al jam'u bainal uh, an-niyah bil lisan wal galab itu makanya untuk khurud al khilaf ah kemudian juga untuk masalah asyak di dalam masalah niat ini kayak tadi hal nawa zuhron awa asron memang berpengaruh walaupun niat dalam masalah ini e, keraguan itu muncul adalah setelah sholat itu memang dikecualikan kalau asyak fin niyah wa takbiratul ihram itu walaupun setelah salam muncul keraguan tadi niat ataukah tadi ada takbiratul ihram dalam sholatnya itu tetap berpengaruh dalam pendapat yang kuat dalam pendapat yang muktamad berbeda kalau syaknya firukun kalau kau salam dia tinggal wajib tadaruk tapi kalau sudah salam dia tidak berpengaruh eh, keraguan apakah sudah mengerjakan rukun ataukah tidak. Hanya saja dalam satu pendapat yaitu seperti pendapatnya Syekh Asam Hudi menyatakan keraguan dalam niat ataukah takbir dan rukun sama walaupun ba'da salam dinyatakan tidak berpengaruh. Setelah salam tadi sholatku pakai niat ataukah pakai takbiratul ihram langsung tetap dinyatakan sah dan tidak ada pengaruh dalam masalah ini intinya kalau untuk takbiratul ihram dan niat keraguan itu di luar sholat setelah selesai sholat ada khilaf ada ya pendapat yang muktamad ya dur kalau pendapat yang eh, ada pendapat menyatakan lah ya dur uh, tapi untuk pendapat yang tadi ini kalau seandainya setelah sholat dia apa ragu dalam niat lah ya dur Wa in tadzakkara ba'da tuli zaman. Kalau tadi kan qabla tuli zaman. Kalau dia ingat sebelum tuli zaman la yadur. Kalau yang sebelum apa setelah takbir dia. Hmm. Tapi untuk setelah sholat dia lu selagu niat ini sudah sempurna atau tidak. Kemudian setelah tuli zaman dia ingat, oh iya ternyata anak benar niat anak tetap sah. Untuk perbedaan antara yang di hmm. dalam sholat sama di luar sholat.